sering kula aturke. Menungso iki wis apa padha Atik pira-pira kurang, gak nok cukupe. hewan-hewan nah, liyane iku doyanane sithik, katik triman-triman. Woi. Samane ngrungokno tagak iki. Nate kula aturke to. Pitik mangan jagung ya sak cukupe warek mule mene gelek mana, mene lah ono jagane mene sih gak ono bingung pitik gelek jagung gelek beras mangan karo nyangkeng kresek lah gak ono wadai kresek ge jagane seminggu ndak ono, nggih wedhus mangan suket warek mule mene ya apa mangan apa Aku meneh kapan sik urip ana jatahe dhewe. Iku wedhus, ora ana wedhus golek panganan karo nyangking glangsing ora ana. Menungso lho. Wis duwe jatah kanggo persiapan setahun ngono ku lho. Sik ku. Uh. Sik kurang dawa. Uh. Ya Allah nyamuk nyokot serut, mangan gete warek mulai mabur raono nyamuk golek gete karo nggawa botol raono menungsoi. menungso e. makane makhluk nang opo apa doyan atik piro piro kurang iki lek gak didandani bahaya lek kadung rusak iso ndadekno rusake jagat menungso siji ae rusak iku padha karo kewan pira ae sing rusak soale menungso siji iku mewakili sekabehane kewan paham gak sing kula omong gak? nah masjid ini sebagai laboratorium rohani ni soalnya menungso aku dikai akal pikiran lek wis kadung pinter tapi rohanine mboten bener mboten didandani bahaya Allahumma sholli ala Muhammad sehingga mangke pinter akale tapi bodoh atine iki sing dadekno menungso Rusa, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Embo. Eh, Aku lo wedi asline diploroki karo ibu-ibu. Sik munggahe wis dirasani. Oh gak padha ya karo ndok kaset-kaset iki. Ganteng asline tibake. -tiba. Ono, sing ngrasani ngono barang aku yang ngerti hmm. aku sampai gak konsentrasi kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu Manusia itu sering lacut, sering lupa diri ketika merasa dirinya punya, ketika merasa dirinya mampu, ketika merasa dirinya bisa. Ketika merasa dirinya kuasa, sering lupa diri. Tapi setelah rohani diperbaiki, mikir, punya kekayaan. Kalau memang diberikan kekayaan oleh Allah, mikir sebenarnya kekayaan kita itu berapa? sih ayo tahu nyauto sih kalaupun punya kekayaan kan akhirnya rohani ini sudah tertata dengan baik akhirnya bisa mikir kekayaan itu yang kita miliki berapa kalau merasa pinter, merasa pandai sebenarnya dari jagat semesta ini kita tahu apa kalau merasa mampu dan kuasa dalam kehidupan dunia ini nek diangen-angen temen sing sesungguhnya kita itu bisa apa yang punya jabatan punya pangkat mikir jabatan pangkat dan kekuasaan di dunia ini berapa lama wes kadek sih akhirnya menyadari bangga dengan pakaian bagus sadari betapa sebagus-bagusnya pakaianmu pakaian terakhirmu adalah kain kafan betul? pengen bangun rumah megah mewah sadari semegah-megahnya rumahmu semewah-mewahnya rumahmu rumah terakhirmu di dunia ini adalah kuburan Kendaraan mahal, kendaraan mewah yang kamu banggakan, semahal dan semewah apapun kendaraan yang kamu miliki, tapi ingat bahwa kendaraan terakhirmu adalah pendoso airlines. Senikmat apapun makanan yang bisa kamu makan kamu nikmati sadari bahwa yang kamu makan terakhir yang menyumpal mulutmu terakhir adalah kain kapas betul? Hui. Hui. Setinggi apapun jabatanmu, tapi jabatan terakhirmu di dunia ini adalah almarhum. Sek sombong ta. Biasanya yang disombongin kekayaan. Kekayaan itu titipane Allah. Wong titipan kok disombongin? Itu bukan milik kita. Pantaskah kita membanggakan sesuatu yang hanya titipan buat kita? Pantaskah kita membanggakan sesuatu yang bukan milik kita? Wong titipan kok disombong no? Maka rumusnya kan kayak tukang parkir Tukang parkir masih yo ya dititipi mobil wakai api-api mewah-mewah negara larang-larang. Kade sombong. Biasa aja kali. Emang dia nyadar ini bukan mobil aku. Ini cuma titipan. Ono ta tukang parkir dititipi mobil wakai api-api mewah-mewah terus sombong. Wah, mobilku lho wakai. Eh, tukang parkir sampel. Nanti giliran mobil diambil sama yang punya, biasa mobil di Joko cukup-cukupan anjon tutu biasa hilang yo gak ada susah dicukuk gak ada sedih wong rumah somek titipan gak melun duwe lah hidup yang bener nek urusan donya lak ngoten niku Bu nggih nggih apane nggih langan duit 20000 lemari diorat-arit anak sik disadui Maka mudah-mudahan masjid ini mampu menjadikan umat terutama kita menjadi manusia yang terbaik siapa manusia yang terbaik di dunia ini apakah orang yang paling tinggi pangkatnya enggak apakah orang yang paling kaya raya banyak hartanya Bukan. Apakah orang yang paling gagah, paling ganteng, paling cantik? Mboten. Siapa orang yang terbaik menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Nek dalile wong Jawa urip iku kudu urup mohon maaf tolong jenengan jawab paham ngomong paham lek gak paham ngomong gak paham mangke kula ke kata-kata urup niku jenengan paham napa mboten mboten padahal iki dalil Jawa lho kok jenengan gak paham jenengan iki jane Jawa tagibas